pelajaran kita bahwa sekalian pindah rumah tangga pelajaran atta watawa Pembahasan pekan kemarin al-ma'asi sababul hawan wadzul wasighar. Kemaksiatan itu sebab yang menjadikan manusia hina, rendah, hina, kecil, Maksiat itu akan membuat manusia turun derajat, melorot. Nah, melorotnya itu enten yang melorot namun sak tingkat, lurut sak tingkat tok, enten yang melorot ini ku jelek, pun norok ekstrim. Nah, sehingga orang yang bertobat itu dari maksiat yang dia lakukan apakah bisa mengembalikan kepada kedudukan semula para ulama ikhtilaf. Ada yang mengatakan bisa, ada yang mengatakan tidak. Saya ah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan at-tahqiqu anna minan minat taibi minat taibin man yaudu ila arfa min darajati Wa minhum man ya'ud ila mithli darajati wa minhum man la yasilu ila Kata beliau dalam masalah ini bahwa orang yang bertaubat itu bisa kembali ke derajat bahkan lebih tinggi dari derajat yang semula. Tadinya melorot dua, setelah dia bertaubat malah naiknya itu lima umpamanya sehingga dia lebih tinggi kedudukannya setelah dia berbuat dosa dengan taubatnya dia bisa naik tingkat yang lebih tinggi ada yang dengan taubatnya itu tidak bisa kembali ke tingkat semula dia umpamanya tadinya di tingkat 10 melorot ke tingkat 5 dia taubat naik lagi tapi hanya ke tingkat 7 sehingga tidak kembali kepada tingkat yang 10 ada lagi yang dia bertobat dan bisa kembali ke tingkat semula. Ini keadaan seperti ini sangat ditentukan dengan kondisi orang yang bertobat. Kalau dia setelah bertobat kata Ibnu Qayyim, setelah dia bertobat itu ternyata taubatnya itu taubat kualitas prima, taubat kualitas yang top markotop, yang dengan dosanya itu membuat dia hina, terasa hina, takutnya kepada Allah luar biasa. Dia senantiasa terbayang tentang segala keburukannya sehingga dia bagaimana sangat meng ya, mengiba kepada Allah Subhanahu wa taala. Hilang rasa ujubnya, hilang rasa sombongnya, hilang rasa ini segala keburukan-keburukan kehebatan dirinya. Ah, yang seperti ini akan bisa membuat taubatnya itu mendongkrak naik bahkan lebih tinggi daripada kedudukan sebelumnya. Sehingga kesalahan yang ada pada manusia dikatakan seorang penyair istaghfarallahu bil wafa wa bil hamdi. Bahwasanya al wafa kesempurnaan dan pujian itu hanya milik Allah. Hanya Allah yang tidak pernah salah. Hanya Allah yang total tidak pernah keliru. Itu hanya Allah. Wa malamah ar-rajula. Adapun ar-rajula manusia itu itu akan senantiasa dia itu bersanding dengan celaan-celaan. Ya ini karena kekeliruan-kekeliruan yang dia lakukan. Makanya Sehebat apapun manusia, sehebat apapun ulama, itu mesti akan tergelincir dalam kesalahan dan satu perkara. Gak ada ulama yang total sempurna, gak ada. Sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia akan bersamanya itu adalah ini kesalahan celaan, hanya kadarnya ini beda-beda. Sehingga kullu bani Adam khata Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti melakukan kesalahan. Kemudian sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah orang yang mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesalahan itu bukan sesuatu yang luar biasa pada manusia. Manusia salah biasa. Tetapi berbeda antara orang mukmin yang bertakwa dan orang yang mereka fajir yang durhaka kepada Allah berkaitan dengan ketika dia terjerumus dalam kesalahan itu dan untuk menunjukkan bahwa dia masih manusia yang mengalami kesalahan dan kesempurnaan total itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Fa nikmatin. Ini yang kita kemarin maksud ini fa nikmatin wasalat minallahi ilaihi istakfaraha ala nafsi wara'a nafsahu dunaha walam yaraha ahlan laha orang yang dia betul-betul merasakan tentang dosa yang dia lakukan maka orang seperti ini di antara perasaannya itu apapun nikmat yang sampai kepada dirinya dari Allah Subhanahu wa taala itu dia akan anggap banyak nikmat yang telah dia terima. Maka seperti Abu Kilabah yang pernah kita ceritakan untuk sekalian, Abu Kilabah walaupun dia itu di akhir hidupnya itu buntung tangannya dan buntung kakinya, tapi tidak ada yang keluar dari lesannya kecuali Alhamdulillah Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku kenikmatan yang tidak Allah berikan kepada yang lainnya Padahal dia ini buntung tangannya, buntung kakinya. Itu perasaan orang mukmin yang mengetahui tentang kadar kenikmatan Allah kepada dirinya. Sehingga nikmat apapun yang dia terima dari Allah, dia akan anggap itu nikmat yang sangat banyak. Wara'a nafsahu dan dia memandang dirinya itu orang yang tidak pantas sesungguhnya menerima nikmat itu. Apa hebatnya saya? kok saya dikasih oleh Allah nikmat seperti ini. Itu dia merasa demikian. Sehingga tidak akan muncul ujub, tidak akan muncul sombong. Siapa saya kok saya dikasih oleh Allah nikmat yang seperti itu? Ini adalah perasaan yang ada pada seorang mukmin. Walam yaraha ahlan laha. Dan dia itu tidak merasa, tidak memandang dia orang yang berhak untuk menerima nikmat itu. Jasa apa yang telah aku lakukan kepada Allah, kebaikan apa yang telah aku lakukan kepada Allah, kemudian Allah berikan kepadaku nikmat yang seperti itu. Itu adalah perasaan yang ada pada seorang mukmin. Wa ayyu nikmatin au baliyatin wasalat ilaih. Adapun apabila dia tertimpa nikmah, nikmah itu lawan dari nikmat. Kalau nikmat itu adalah karunia, nikmah itu adab. Kalau dia mendapatkan nikmah atau baliah atau ujian cobaan dari Allah kesulitan yang menimpa dia, roa nafsahu ahlan laha. Uh, ah, roa nafsahu ahlan. Dia akan melihat dirinya itu memang pantas. Memang pantas saya mendapatkan hukuman dari Allah seperti ini. Dia akan kemudian kembalikan kepada dirinya pantas dia mendapatkannya itu. Lama huwa akbaru minha Bahkan seandainya dia itu mendapatkan yang lebih besar dari musibah yang dia terima, itu pantas dia mendapatkannya itu. Waro'a anna maulahu qad ahsana ilaihi dan dia melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepada dia. It lam yuaqibuhu ala qadri jurmihi wala Ketika Allah tidak mengikop tidak menghukum dia sesuai dengan kadar kejahatan yang dia lakukan. Sehingga ketika dia uh, mendapatkan musibah, dia merasa dirinya itu ini pantas memang saya mendapatkan seperti itu. Bahkan saat dia musibah itu lebih besar dari ini, saya rasanya pantas mendapatkannya. Dan ketika Allah menimpakan musibahnya sekadar itu, dia rasa Allah telah berbuat baik kepada dirinya. Sehingga yang ada alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Walaatna juz'in minhum seandainya dosa yang lebih rendah dari yang dia lakukan pun pantas seandainya Allah menghukum saya dengan hukuman yang seperti itu. Ini perasaan orang yang mereka ya ini betul-betul merasa hina sehina-hinanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan memahami tentang nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma minal uqubah la tahmiluhu aljibalu Sesungguhnya yang berhak dia terima dari hukuman Allah itu sesungguhnya adalah hukuman yang tidak akan bisa ditanggung oleh gunung yang kokoh sekalipun. Itu dia menilainya begitu. Yang pantas saya terima itu hukuman Allah yang seharusnya gunung pun ditimpakan hukuman itu maka tidak akan kuat gunung yang paling kokoh tidak akan kuat fadlan an hadal abdi dhaif al ajiz ah, lebih-lebih hamba yang lemah ini tidak akan kuat untuk menerima adab Allah SWT seandainya Allah timpakan adab sesuai dengan ini nilai perbuatan buruk yang dia lakukan. Makanya ketika Allah timpakan musibah yang lebih ringan daripada perbuatan dia, itu dia merasa Allah telah berbuat baik kepada dirinya. Faidna damba sesungguhnya dosa itu wa in saghira walaupun dosa itu nampak saghira walaupun dosa itu nampak kecil fa inna muqabilahu al-azim alladzi la syai'a a'dham minhu Dosa itu walaupun nampak kecil, tapi jangan pandang dosanya kata para salaf. Jangan kamu pandang tentang kecilnya dosa, tapi pandanglah siapa yang kamu durhaka itu siapa. Yang kamu durhaka itu siapa? Yang kamu durhaka itu adalah zat yang keagungannya tidak ada yang melebihi agungnya. Al-kabir Allah la syai'a akbaru Zat yang kebesarannya tidak ada yang melebihi kebesarannya. Al-Jalil aladil la ajalla minhu. Zat yang maha agung yang keagungannya tidak ada yang melebihinya. Wala ajmal dan zat yang maha indah yang tidak ada yang melebihi keindahan Allah swt Al-mun'im bi jami'i asnafin ni'am. Yang kamu durhakai itu adalah Zat yang telah melimpahkan segala kenikmatan kepada Anda sehingga Anda total menggantungkan nikmat kepadanya. Daqiqiha wa jaliliha. Baik itu nikmat itu nikmat yang Anda anggap lembut, kecil, maupun nikmat yang besar, semuanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka min akbahil umur wa abda'iha wa asna'iha oleh karena itulah orang yang mereka bermaksiat di hadapan Allah yang seperti ini nilai keagungannya adalah perkara terburuk, perkara yang paling keji, perkara yang paling yaitu hina. Fa inna muqabilatal udama al-ajilla as-sadat anna as nas bimisli dalik yastaqbihu kullu eh, kullu ahadin mu'minun wa kafirun. Sesungguhnya seandainya kedurakan itu dihadapkan kepada di kalangan tuan dari kalangan manusia, tuan yang paling baik, ya ini bos yang paling baik, itu pasti orang akan mencela orang tersebut. Apalagi kemudian dihadapkan kepada zat yang semua kebaikan total itu datang dari ya ini Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tuan Anda itu tuan yang mukmin atau tuan kafir dan dia itu berbaik kepada Anda, lalu Anda durhaka kepada tuan Anda yang kebaikannya dia itu mengalir terus kepada Anda, maka Anda akan dipandang hina dan rendah. Apalagi yang dihudurakai adalah Rabbus samawati wal ardi yang total kebaikan kita itu semuanya berasal darinya. Total kenikmatan kita itu berasal dari Allah swt. wa taala. Wa ardalun nas wa asqatuhum muru'ah man qabalahu biradail. Manusia yang paling hina dan yang paling jatuh derajatnya, muruahnya, kehormatannya adalah orang yang menghadapkan dengan berbagai macam keinaan kinaan kerendahan-kerendahan kepada para tuan-tuan yang berbuat baik itu. Maka Anda akan dikatakan keji, anda, orang tua Anda sudah ngupaini dari lahir ceprot sampai gedenya itu terus disaple oleh orang tua diupaini baik-baik. Tahu-tahu anak ini durhaka sama orang tua. Orang akan melaknat anak tersebut. Maka bagaimana lagi kalau yang dia durhakai bukan kebaikannya tidak seperti orang tuanya. Bahkan kebaikan itu lebih di atas segala-galanya. Fakaifa bi'adhimi samawati wal ardi wa, wa, uh, wa wal ardi. Lalu bagaimana kalau yang didurhaka itu adalah zat yang ini memiliki segala keagungan langit dan bumi, memiliki segala kerajaan langit dan bumi. Wa ilahi samawati wal ardi, zat yang menjadi sesembahannya semua yang di langit dan yang di bumi. Walaula anna rahmatahu ghalabat ghadabahu Seandainya bukan karena rahmat Allah yang mendahului kemurah kemurkaannya, kemarin kemarahannya. Wa maghfiratahu sabaqat uqubatahu. Seandainya bukan karena ampunan Allah yang mendahului hukumannya. La tadak dakat al ardu biman qabalahu bima la yaliqu muqabalatihi bi. Niscaya bumi itu dia akan uh, bergoncang Bumi itu betul-betul dia akan itu bergoncang hebat terhadap orang yang mereka menghadapkan kemaksiatan kepada dat yang segala kenikmatan datang darinya. Walaulah hilmuhu wa maghfiratu. Seandainya bukan karena kesantunnya Allah dan ampunannya Allah, la zulzilati samawati wal ardu min ma'asil ibad. Maka langit akan bergoncang dahsyat bumi akan bergoncang hebat disebabkan kemaksiatannya para hamba. Akan tapi karena Allah Maha Santun, Allah Maha Lembut, Allah Maha Sayang, Allah menunda azabnya kepada para hamba yang bermaksiat, maka sungguh rahmat Allah mendahului kemurkaannya, ampunan Allah mendahului yaitu hukumannya. Innallaha yumsikus samawati wal arda antasula. Allah lah yang telah memegang langit dan bumi untuk runtuh. Wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Seandainya langit bumi itu runtuh, tidak ada yang sanggup untuk menahan runtuhnya langit dan bumi selain Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana haliman ghafura. Perhatikan, sesungguhnya Allah haliman ghafura. Dan yang masantun dan ghafur dan yang pengampun. Halim itu dat yang maha menunda hukuman. Sehingga Allah SWT halim, kesantunan Allah, kemurkan Allah tidak menimpakan hukuman serta merta tiba-tiba tidak menghukum, tidak menghukum yakni sekaligus total tapi Allah tunda ini hukuman Allah SWT atau Allah rasakan sebagian untuk manusia kembali kepada Allah Terkadang Allah inginkan dengan dirasakannya azab itu mereka mau kembali kepada Allah SWT. Apa kata Allah SWT? Ini Allah timpakan al ini as'a al baksa wa dharra allahum yadharraun agar mereka itu tadarru, agar mereka itu kembali merendah meng, ini merendah merunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia ternyata banyak yang dungu, dengan ini apa yang Allah timpakan kepada manusia itu. Tidak bisa mengambil pelajaran apapun dari yaitu peringatan-peringatan Allah. Fata ammal. Renungkan kata beliau. Hab mahadil ayah. Akhir daripada ayat tadi apa? Bismaini min asmai Dua nama dari nama-nama Allah wahuma apa itu? Al-Halimu Al-Ghafuru. Al-Halim Allah menunda memberikan azabnya pada manusia dengan segala kesalahan yang ada pada manusia. Yang seandainya kesalahan manusia itu dibiarkan, itu dampaknya bisa menggoncang langit dan bumi. Tetapi Allah yang Maha Santun tidak uh, tidak sekaligus atau tidak kemudian serta merta menghukum mereka begitu saja. Allah tunda. Allah Al-Ghafur, Allah Dat yang Maha Pengampun, kalau dia mau bertobat, maka Allah akan ampunkan walaupun apapun perbuatan yang telah mereka lakukan. Kaifa tajidu tahta dhalik annahu laula hilmuhu alil eh, anil junah wal maghfiratuhu lil usah lamastaqarrat as-samawati wal ard. Bagaimana Anda mendapatkan ini keadaan di bawah itu semuanya Seandainya bukan karena helmnya Allah dari orang-orang yang durhaka kepada Allah. Seandainya bukan karena ampunan Allah kepada para ahli maksiat, maka niscaya langit dan bumi tidak akan bertahan seperti ini. Karena Allah kata khabarkan, wa qad akhbara subhanahu an ba'dhi kufri ibadihi. Allah khabarkan di antara dampak sebagian kekafiran para hambanya apa? takatu samawatu yatafattarna minhu wa tangshaqul ardu wa takhirul jibalu hatta hampir-hampir saja langit itu runtuh bumi itu terbelah kemudian gunung itu hancur disebabkan ucapan mereka Allah memiliki anak sehingga kalau saya bukan karena Allah menunda oh langit sudah runtuh bumi sudah terbelah Gunung gunung, gunung gunung sudah hancur. Itu semuanya masih berdiri seperti ini dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Waqad ahrajallahu subhanahu al-abawain minal jannati bidan bin wahid. irtiqba irtaqabahu Allah telah mengeluarkan dua orang tua kita yaitu Adam dan Hawa dari surga dengan berapa ratus dosa dengan berapa ratus dosa? Dengan satu dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Dengan satu dosa Allah keluarkan Allah Allah usir Adam dan Hawa dari eh, dari surga. Wa khalafa fihi nahbahu. Dan keduanya menyelisihi uh, nahyahu. Keduanya menyelisihi larangan larangan Allah. Wala ana iblis wa taradahu wa akhrajahu min malakuti samawati wal ardi bidambin wahidin irtakabahu. Allah melaknat iblis, Allah mengusir iblis, Allah mengeluarkan iblis dari kerajaan langit dan bumi dengan satu dosa yang dilakukan iblis wa khalafa fihi amrahu dan iblis menyelisih perintah Allah yaitu tidak mau sujud kepada Adam. Wa nahnu dan kita ini kata beliau Ma'asyiral hamqa Wai orang-orang yang minta maaf Wai orang-orang yang pekok Hamqa itu pekok Wai orang-orang yang pandir Yang dungu, yang pekok Kamakila Sebagaimana di dalam sebuah syair dikatakan Ini menggambarkan kondisi manusia secara umum Nasilul dhunuba ila dhunub wa nartaji darajat uh, uh, darajal jinani ladan naimil khalidi kita ini menyambung dosa ke dosa. Terus dosa sambung menyambung satu persatu sampai sehingga mata rantai dosa itu panjang. Tetapi kita ini berharap mendapatkan surga yang kekal di hadapan Allah Swt. Perbuatan itu sambung menyambung itu dosa, tetapi angan-angannya itu menempati surga yang tinggi. Kalau bukan kayak kita kita ini masuk surga sopo meneh. Oh, Masya Allah. Walakat alimna akhrajal abawait min malakutihi al-a'la bin wahidin. Dan sungguh kita telah mengetahui Dua orang, dua orang tua kita Adam dan Hawa diusir Allah dari kerajaan langit dan bumi, kerajaan langit surga dengan satu dosa. Bagaimana Anda yang dosanya itu berantai terus sambung menyambung, Anda pikirannya itu mendapatkan janatul firdaus, ini adalah maghrur, tipuan syaitan kepada para manusia. Wal maksudu dan maksudnya adalah ini inti pembicaraan tentang taubat yang belum ceritakan orang yang bertobat itu apa bisa kembali atau di bawahnya atau malah di atasnya. Beliau katakan innal abda qad yakunu ba'da taubah khairan mimma kana qabla al-khati'ah wa arfa'a darajatan. Seorang hamba terkadang setelah dia bertaubat itu keadaannya lebih baik dari sebelumnya. Sebelum dia melakukan kesalahan. Sebelum dia salah derajatnya di, di tingkat 10. Setelah dia melakukan kesalahan anjlok begini, maka dia bertobat dengan taubatnya del naik tingkat ke 15 sehingga dengan taubatnya bisa lebih tinggi dari derajat semula sebelum dia berbuat salah. Waqad tu'iful khati'atu himmatahu wa tuhinu asmahu. Terkadang dosanya itu membuat himmahnya melemah. Semangat bertobatnya melemah. Dan melemahkan asamnya. Ini kemauannya itu lemah. Watamrudu qalbah hatinya menjadi sakit. Fala yaqwa dawa'ut taubah ala i'adati ila sihatil ula. Maka obat taubat ini karena tidak ada kekuatannya maka tidak bisa mengembalikan ke derajat semula sehingga dia di bawah derajat tadi tadinya di tingkat 10 berdosa dia melorot di tingkat 5 tetapi semangat taubatnya rendah mengental lemah tidak tinggi maka saatnya dia bertobat Tobatnya hanya menaikkan satu tingkat ke tingkat enam. Sehingga masih di bawah derajat yang sepuluh tadi. Sehingga dia derajatnya masih rendah. Sangat rendah. Kemudian Fala ya'udu ila darajati maka dia pun tidak naik ke derajat semula. Waqat yazul waqat yazulul mardu bihaitsu ta'utu sihhatu kama kanat wa ya'udu ila mithli amalihi fa ilah ila darajatihi. Kemudian terkadang orang yang bertobat itu penyakitnya menjadi hilang. Dia kembali sehat lagi. Kemudian kembali ke derajat semula sehingga tadinya derajat 10 melorot ke derajat 5, dia bangkit lagi bisa naik tapi nggak melebihi derajat 10. Tingkatnya 10 lagi sehingga melangkring lagi ke derajat ini semula. Ini kondisi orang bertobat seperti itu kata beliau. Hada kulluhu idakana eh, ini nuzuluhu ila maksiatin. Ini semuanya cerita itu tadi itu kalau turunnya itu dalam bentuk maksiat. Maksiat buat dia turun ke beberapa tingkat. Faidakana nuzuluhu ila amrin ini yaktahu fi asli imani. Tetapi kalau yang membuat dia turun itu adalah yaitu perusak pokok iman umpamanya asyuku keraguan yang menyelimuti dia dia menjadi kafir waraib wa nifak ini asyuku waraib keraguan dan sifat nifak nifak yang mengeluarkan dari Islam fadarkan nuzulun la yurja li sahibihi su'udun ila tah ila tajdidi Islami min roksihi, lah turun kayak gini ini itu nggak ada harapan dia akan bisa naik lagi. Kecuali kalau dia memperbarui keislamannya. Ini turunnya itu anjlok jelek sampai bumi ketujuh. Ini tidak akan bisa untuk diangkat lagi kecuali dia memperbaiki keislamannya. Tapi ceritanya itu tadi maksiat mungkin berapa derajat, berapa derajat, berapa derajat, berapa tingkat. Tapi kalau ini kalau turunnya yang membuat turunnya itu adalah kekafiran, kemunafikan, keraguan, kemurtatan sehingga jelek sampai yang paling bawah, ini nggak akan terangkat kecuali dia memperbaiki keislamannya. Ah ini pembahasan bab yang kemarin. Sekarang kita melebat al-ma'asi tujarri'u ala sahibiha asnaful makhlukat. Maksiat itu membuat para makhluk berbagai kalangan itu menjadi kurang ajar kepada pelaku maksiat. Baik itu syaiton dari kalangan jin, tambah dia tambah kendel untuk menyesatkan dia atau juga syaiton dari kalangan manusia dia tambah berani untuk garam dia karena udah tahu oh ini ini seneng maksiat maka terus dikasih menu-menu maksiat bermacam-macam orang tambah berani menyodorkannya atau juga terkadang dirinya sendiri itu menjadi liar tidak patuh dengan apa yang dia kendaki oleh orang tersebut Terkadang juga yaitu berkaitan dengan kondisi istrinya, anaknya, temannya, kendaraannya sekalipun. Mari kita lihat. Wa min uqubatiha di antara dampak perbuatan maksiat, Bapak sekalian, annaha tujarri'u 'alal abdi malam yakun yatajarra'u 'alaihi min asnafil makhluqat. Di antara dampak kemaksiatan bagi pelakunya adalah maksiat itu akan membuat para hamba yang tadinya tidak punya keberanian untuk menggoda dan menggarap orang tersebut menjadi punya keberanian dari berbagai macam kalangan para makhluk. Fatajarri'u alihi asyayatinul insi asyayatinu bil ada wal ikhwa wal waswas wa tahwif wa tahzin. Syaitan dari kalangan jin dia akan tambah kurang aja. Dalam hal menyakiti dia, dalam hal menyesatkannya, dalam hal memberikan bisikan-bisikan, dalam hal menakut-nakuti, dalam hal membuat dia sedih, dalam hal wa insaihi membuat dia lupa terhadap ma bihi maslahatu fi dzikrihi wa madarratuhu fi nisyanihi. Dia dibuat lupa dari segala perkara yang akan menjadikan dia mendapatkan kebaikan dan terhindar dari kemadaratan. Lupa itu dilupakan semua oleh syaitan. Maka fatajarri'u ali syayatinu hatta ta'azzahu ila maksiatillahi azza. Syaitan pun kemudian semakin menghasung, semakin berani menghasung, menggoda orang tersebut untuk semakin ini berani dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setan gak segan-segan lagi. setan gak segan-segan lagi sebab setan itu sekalian ada setan yang segan, ada setan yang segan. Umar Ibn Khattab Syaitan itu segan dan takut dengan Umar Sampai dikatakan oleh Nabi Seandainya Umar itu jalan di gang kepetuk setan, setan akan pilih gang lain, akan lari karena setan takut dengan Umar. Ada perempuan-perempuan ketika Nabi di situ ceriwis, dia masih ngobrol-ngobrol ceriwis teman-teman. Begitu tahu Umar masuk, kelak. Kelak. Kata Nabi, memang Umar ditakuti setan. Gitu. Umar takut setan. Banyak setan yang mincelak di wanita-wanita, di antaranya itu sehingga umumnya terus Sampai Nabi di situ karena Nabi lembut, Nabi itu peranginya lembut, pemaaf segala macam. Kadang-kadang ini orang-orang berbeda pelakuannya dengan Umar. Begitu Umar masuk dan dia tahu itu Umar, kelak cep, nggak ada lagi suara. Dan Nabi katakan syaitan takut dengan Umar. Kemudian watastari'u eh, alaihi sayatinul insi. Demikian pula setan manusia kurang ajar. Setan-setan dari kalangan manusia tambah kurang ajar. Sehingga mau nawari macam-macam. Oh Pak Kiai iso disokok ternyata. Oh mulai setan manusia mulai dia membuat trik macam-macam. Oh tahu karena Pak Kiai ini doyan duit. Pak Kiai ini doyan barang haram dia maka syaitan manusia akan mulai mendekati dan berani. Lain dengan kalau orang punya wibawa, dia nggak bisa dibeli segala macamnya, maka takut untuk dia menawarkan berbagai macam, yaitu perbuatan yang tidak layak. Maka syaitan manusia pun bima takduru alaihi min adahu min ghaibati wa khudurihim maka dia mulai berani sesuai dengan kadarnya untuk mengganggu baik sepengetahuan dia atau tidak sepengetahuan dia ketika dia ada maupun dia tidak ada maka syaitan manusia semakin berani wa yatari'u alaihi ahluhu wa khadimuhu wa auladuhu wa jiranuhu hatta hayawan al dan tambah kurang ajar terkadang keluarganya kemudian pembantunya kemudian anak-anaknya, kemudian uh, tetangganya sampai binatang binatang itu juga uh, tambah kurang ajar kepada orang yang maksiat tersebut. Dicabut rasa segannya. Sehingga para salaf pernah mengatakan Qala ba'du salaf inilah aksillaha sungguh aku pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'arifu Dzalika fi khuluqim ra'ati wa Aku kenal maksiatku itu melalui tingkah laku istri dan binatang yakni tungganganku. Ini Masya Allah Ini menunjukkan salaf itu sangat-sangat teliti tentang perbuatannya itu. Sampai kemudian dia bisa membaca tingkah pola istri yang tidak biasa seperti itu. Itu karena dampak maksiat yang dia lakukan. Ini karena resik ipon. Sehingga kalau pakaian itu putih mempelat itu kalau ada cipratan hitam sedikit ketinggal boten. Ketinggal. nenek kita ini sudah kadung irang tuntang, itu ada nempel irang gede niku mboten kita. Saya kok kayaknya apa-apa wae. Gak lihat tentang apa yang dia telah menimpa dirinya itu. Tapi kalau para salap, masya Allah, sampai perbuatan puluhan tahun yang lalu itu baru ketemu. Ada seorang salaf dia bakul minyak. Dulu minyak itu biasanya masih diikat dengan tali kayak mungkin kayak kelenting itu diikat dengan tali itu. Ah satu saat ada minyak talinya itu grogoti tiku sampai kemudian guling adanya sehingga numplak sehingga minyaknya tumpah bangkrut akhirnya dia maka dia teliti-teliti apa ya yang membuat ini Oh, dia temukan 40 tahun yang lalu saya pernah bilang tentang sekular si bangkrut. Ah, dia bisa meneliti perbuatan sudah puluhan tahun yang lalu pernah mengatakan tentang si fulan si bangkrut. Sekarang itu menimpa dia. Ini adalah diantaranya adalah termasuk diantara kebaikan atau ini kesucian para salaf. Saking sedikitnya dosa mereka bisa meneliti dosa-dosa mereka. Wa kadzalika yajtari'u alaihi awliyaul amri bil uqubah. Demikian pula pemuka pemerintah pun juga akan bisa berani menegakkan hukuman allati in adalu fiha. Jika penguasanya itu penguasa yang adil, kalau penguasa penguasa yang tidak adil sama-sama bolim, itu mau menegakkan hukuman terkadang yang ngitung-ngitung karena wong dia juga begitu aqamu alaihi hududallah mereka akan tegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala wa tastari'u alaihi nafsuhu terkadang juga yang kurang ajar itu dirinya sendiri apa itu fatata assadu alaihi jiwanya menjadi liar menjadi kayak singa liar buas watas tas abu alihi Jiwanya menjadi sulit untuk diajak taat. Berkelik menjadi kayak menjadi anak nakal. Kita dengan jiwa kita ini seperti jadi jiwa kita seperti anak nakal. Nganyel ke diajak niku mboten manut, dijak taat mboten manut, dijak dikir mboten manut, dijak maca Quran mboten manut. Itu diantara dampak maksiat. Falau arataha li khairin lam tutawihu walam tangkot lahu wa tasuqu fihi halaku sya'am aba. Kalau dia hendak melakukan kebaikan, jiwanya itu nggak taat, nggak mau tunduk, malah jiwanya itu nonton kepada perkara yang bisa membinasakan dia. Mau atau tidak mau, dia menghendaki atau dia enggan. Itu jiwa yang liar akan bisa ke situ. Sehingga liarnya jiwa itu karena diawali dari dia berani maksiat kepada Allah Swt. Wadhalika li anna ta'ah hisnur rob Oleh karena itulah ketaatan itu merupakan benteng Allah Subhanahu wa taala. Alladzi man dakhalahu kana minal aminin. Kalau dia masuk ke benteng taat, dia orang-orang yang aman. Sehingga orang yang mereka taat kepada Allah itu jiwanya aman, kemudian tunduk dan patuh, gampang dikendalikan segala macam. Itu dia berada sekatakan di benteng yang aman. Fain in hisna Ija fa harakal khisna ijtara'a istara'a alihi qutta tariq wa ghairihim wa ghairuhum dan apabila dia terlepas dari benteng tadi sehingga dia keluar dari benteng ketaatan tadi sehingga sekarang keluar dari benteng yang kokoh maka para kutok utorik, para pembegal, pembegal amal dan yang lain-lainnya itu akan semakin durhaka, semakin berani untuk begali dia. Sehingga dia gagal, amalnya gagal-gagal. Mau gini gagal karena dibegal. Mau jalan amal bagus dibegal lagi. Mau kayak ICBM dibegal di jalan, belok. Belok kemana? Gak jadi ke pengajian dibegal sama kemauan lain. Ini karena orang uh, nafsunya menjadi liar dan menjadi berani orang-orang untuk menggoda atau untuk menyesatkan dia. Wa ala hasbi istira'ihi ala ma'asillah yakunu istira'u hadil afat wa nufus alim. Sesuai dengan kadar kekurangan ajarnya dia kepada Allah dalam bermaksiat, maka demikian pula jiwa pun akan semakin kurang ajar sesuai dengan parahnya penyakit yang dia miliki. Walaysa syai'un yaruddu anhu dan tidak ada yang bisa menolak dia. Fa in fa in wa taati wa sadaqah wa irsyadal jahil. Sesungguhnya zikir kepada Allah, taat kepada Allah, sodakah wa irsyadal jahil membimbing manusia membimbing orang-orang yang bodoh tentang agama dia bimbing perbuatan baik mengajar wal amro bil ma'ruf wa nahyi anil munkar memerintah yang ma'ruf melarang yang munkar wiqayatun taruddu anil abdi ini merupakan benteng yang bisa mengamankan manusia menolak dari berbagai macam kejahatan bimangzilatil kuwati allati taruddul marda wa kedudukannya ketaatan seperti ini kayak imunitas imunitas yang ada dalam jiwa manusia diri manusia yang bisa menolak berbagai macam penyakit maka ada gerakan imuni Sasi biar kalau ada penyakit dia bisa nolak sehingga bisa kebal dengan penyakit tersebut. Kalau nggak imun, dia nanti bisa kemudian penyakit nyerang, gampang ambruk, gampang loro, gampang meng mengguk, gampang macam-macam. Itu karena tidak ada imunisasi imun di dalam darinya, tidak ada ini kekuatan yang bisa menolak penyakit yang masuk kepada dirinya. Faida sakat al kuwatu ghalaba waridul mardi al halak. Kalau imunnya itu hilang, maka akan masuk penyakit dan dia akan binasa. Falabuta abdi min syai'in yaruddu anhu, maka seorang hamba harus punya imun, imun, punya daya tahan yang bisa menolak berbagai macam penyakit dan imunnya itu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna mujiba sayiat wal hasanat tatadafi tatadafa'u. Sesungguhnya sebab-sebab orang terjerumus dalam perbuatan buruk dan baik itu tatadafa'u, itu saling berlawanan. Saling berlawanan, mana yang kuat wa yakunul hukmu lil ghalib kama taqaddam. Mana yang kuat itu yang akan berkuasa. Mana yang dia kuat itu akan berkuasa. Kalau yang kuat itu adalah kemauan buruknya, maka konbu akan menguasai dia. Wa kullama qawiya janibul hasanat kana raddu aqwa kama taqaddam. Apabila kekuatannya Eh, kebaikan itu lebih kuat maka akan memiliki imun yang kuat maka dia akan menjadi orang yang senantiasa berbuat baik fa innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu sesungguhnya Allah membela orang yang beriman wal iman qaulun wa amalun iman itu perkataan dan perbuatan fa hasbi quwwatil iman yakunu daf'u sesuai dengan kadar kuatnya iman dia punya kekuatan menolak wallahul musta'an dan hanya Allah yang memberikan pertolongan kepada kita semuanya ini bos sekalian, bab yang kita pelajari bahwasanya maksiat itu bisa membuat kurang ajarnya diri kita sendiri, ah, kemudian kawan, istri, anak, syaitan dan yang lain-lainnya sehingga kita semakin terseret kepada perbuatan-perbuatan yang lebih buruk. Ada ah, demikian mungkin moga Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.